Terakhir kita membahas sampai pada pembahasan nuzul Isa, ya. Ya. Khuruj Dajjal. Nuzul Isa belum? Turunnya Nabi Isa belum? Baik. Taib. Di antara pokok keyakinan ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> yang ini diselisihi oleh orang-orang yang menyimpang adalah keyakinan tentang masih hidupnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau akan turun nanti di akhir zaman. Dan di antara muhimmatuhu, di antara tugas beliau adalah qatlu dajjal. Membunuh ad-dajjal. Ini di antara keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Imam Ahmad bin Hambal, wa anna Isa ibna Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bibabi Lut. Dan ahlu sunnah wal jamaah, dan ini merupakan prinsip dari prinsip-prinsip mereka, yang barang siapa menyelisihi prinsip ini, laisa min ahliha, bukan termasuk dari ahlu sunnah, adalah ahlu sunnah meyakini anna Isa ibna Maryam, bahwasanya Isa putranya Maryam. Ya, dinisbatkan kepada ibunya karena memang tidak memiliki bapak. Taib. Sebagaimana seorang yang lahir dari sebab zina, yunsab ila ummihi. Dinisbatkan kepada apa? Ibunya. Itu karena zina. Adapun ini, karena memang Allah ciptakan biduni abin. Allah ciptakan Nabi Isa biduni ab. Tanpa adanya bapak. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Jangankan menciptakan tanpa bapak. Allah menciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Fa khalaqa Adam bi ghairi abin wa ummin. Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Wa khalaqa Hawa minar rajul. Dan Allah menciptakan Hawa dari laki-laki, yakni dari tulang rusuknya Adam. Ya. Taib sunnah meyakini bahwasanya Isa putranya Maryam yanzil akan turun. Jadi belum turun, tetapi yanzil akan turun. Fayaqtuluhu dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal bibabil Lut di Babil Lut di suatu tempat di Palestina namanya Babil Ya. Ahli sunnah wal jamaah meyakini ini karena ada dalil yang sahih. Kata Syekh Rabi, "Hadza waridun fil ahadits as-sahihah." Ya. Hadza waridun fil ahadits as-sahihah. Tentang masalah ini telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Wahwa fi sahih Muslim, di antaranya dalam hadis Muslim annahu yanzilu Isa alaihi salatu wassalam yadaihi ala katifai malakain. Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun dan kedua tangan beliau ya berada pada dua pundaknya dua malaikat. Nabi Isa turun dan dua telapak tangan beliau memegang apa? Dua pundaknya malaikat yanzil turun bersama dengan dua malaikat baina mahrudatain yakni al-hullah al-masbughah bizzafaran wal waras. Beliau turun dalam keadaan di antara dua buah hullah al-masbughah, hullah yakni seperti jubah yang indah ya. Taib di apa namanya dicelup dengan za'faran dan waras, yakni warna yang sangat bagus. Wadi'u kaffaihi ala katifai malakain minal malaikah. Beliau meletakkan kedua tangan beliau pada dua pundaknya malaikat. Naam. Wa yanzilu bil manarati syarqiyah bidimashq dan tempat beliau turun itu sudah ditetapkan disebutkan dalam hadis di mana roh Syarqiyah di menara sebelah timur Damaskus. Ya. Ini bagi ahlu sunnah bukan sesuatu yang baru. Sering mendengar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ba'dun nas, sebagian manusia belum pernah mendengar ini. Ma'annahu minal i'tiqadat. Padahal ini termasuk keyakinan-keyakinan dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. waridun fi sahih muslim. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Setelah beliau turun, <coughs> yattajih ilal muslimin. Beliau menuju kepada kaum muslimin. Ya, yakni bergabung dengan kaum muslimin. Bukan untuk menegakkan agama yang dulu beliau bawa, yakni syariat Injil, tidak. Beliau bergabung dengan kaum muslimin untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini hilanglah iskal, hilanglah perkara yang membuat sebagian orang bingung. Katanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Loh, ini kok ada Nabi yang lain sesudah Nabi SAW? Nah, maka jawabannya yang pertama, jika anda ditanya siapa dulu yang datang, yakni diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW dulu atau Nabi Isa, apa jawabannya? Nabi Isa dulu yang diutus. Allah mengutus Nabi Isa dahulu sebelum diutusnya siapa? Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW yang terakhir, diutus yang terakhir. Fahuwa khatamun nabiyyin. Beliau penutup para nabi. Kemudian yang kedua kita katakan beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam beliau turun ya bukan untuk menegakkan syariat Injil namun beliau alaihi wassalam turun untuk menegakkan syariat Al-Qur'anul Karim. Ya. Taib yaqtulu al-khinzir, membunuh babi-babi. Wa yukassir as-salib, mematahkan salib-salib. Wa yaqtulu dajjal dan membunuh dajjal. Ini diantara muhimmah ya, muhimmahnya siapa? Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Wa setelah Nabi Isa alaihi salatu wasalam bergabung dengan kaum muslimin yattajih ila qatlid dajjal beliau pun melanjutkan tugas untuk membunuh dajjal fayaqtuluhu maka Nabi Isa membunuhnya barakallahu fikum semoga Allah memberkahi kalian ya ya fa yusallitu hadzal masih an-nabi ar-rasul 'ala al-masih dajjal dan Allah azza wa jalla menguasakan kepada Nabi Isa untuk bisa menguasai Al-Masih Ad-Dajjal. tak ada yang bisa membunuh Dajjal, abadan. Ya. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membunuh Dajjal. Karena Allah telah menakdirkan yang membunuhnya adalah man Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini keyakinan kita ma'asyiral ikhwanam. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah azza wajalla. Taib. Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan bahwasanya Dajjal yang membunuh adalah Isa. Sudah. abad dan selama-lamanya tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufik. Dibunuhlah Al-Masih dajjal oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa tasmiyatu Isa bil Masih minas siyahah. Wa tasmiyatu Dajjal li'anna ainahu mamsuhah wa Isa nabiyyun rasulun wa dzalika kadzibun dajjalun. Taib, sama-sama Al-Masih namun maknanya berbeda. Namanya namanya apa? Al-Masih, namun maknanya berbeda. Taib, di sini Syekh menyebutkan ada akwal, ada beberapa ucapan para ulama, ya. Taib, namun Taib eh, Ad-Dajjal dia dikatakan Al-Masih al, al, al karena mamsuh karena matanya apa? Mamsuh, mamsuh yakni buta. Adapun Al-Masih dikatakan Al-Masih di antara sebabnya adalah ya karena beliau ya yamsah mengusap apa namanya? taib e, badan seorang yang sakit kemudian fayabra biidznillah azza wajal sembuh dengan izin Allah azza wajal. Taib. Isa adalah rasul, adapun Dajjal kadib pendusta. Hadal Masih Ad-Dajjal wa Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam fayuhlikuhu Allah ala yadayhi. Allah binasakan Dajjal melalui tangan Al-Masih Isa ibn Maryam. Baik, ini sebenarnya sudah kita baca ya Nah, tapi kita ulang lah, basna. Baik. Kemudian setelah Dajjal terbunuh, apa yang terjadi selanjutnya? Ini termasuk perkara ghaibiyah. Termasuk umur ghaibiyah termasuk perkara-perkara yang gaib kita tidak bisa mengetahuinya illa binusus alkitab was sunnah kecuali dengan adanya nusus alkitab was sunnah ya ini diantara yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah kejadian sesudah dibunuhnya Dajjal. Yakti Ya'juj wa Ma'juj. Akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini ya, makhluk yang sudah ada qadiman, makhluk yang sudah ada lama dulu. Disebutkan dalam kisah Zulkarnain di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Kaum yang yufsiduna fil ard, yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Taib sehingga di zaman Malik Saleh, raja yang saleh Zulkarnain. Nah, ini raja yang saleh bukan Alexander Zulkarnain, ya al Makedoni. Ya yang biasa dulu di pelajaran-pelajaran sekolah. Nah, itu banyak orang menyangka bahwasanya Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah Alexander nah, Zulkarnain Al-Makiduni, Makedonia. Bukan. Kalau ini raja yang soleh yang disebutkan dalam ayat tuh ada kafir. Ya. Alexander uh, Makedoni. Tapi beda di sini. Nah. Dari sisi zamannya pun beda. Fa Zilqarnain yang disebutkan di dalam uh, surah Al-Kahfi adalah Malik, seorang raja yang soleh. Yang dengan izin Allah Azza wa Jal, dia bisa membuat sebuah benteng yang sangat tebal, yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj keluar dari benteng tadi. Sehingga saat ini ya Ya'juj wa Ma'juj maujudun, ada sekarang. Tapi di mana Allah alam. Nah. nah, ini menunjukkan betapa terbatasnya ilmu manusia. Ada di muka bumi saat ini. Ya. Bersama dengan kita di bumi ini. Tapi di mana? Ya. Tapi mereka setiap hari kata Nabi SAW selalu berusaha melobangi benteng tersebut. Berusaha untuk melobanginya. Sampai ketika menjelang sore sudah terlobangi ya seukuran nah, Rasul menyebutkan sebuah ukuran nah, melingkarkan jari atau seperti itu nah. mereka pun beristirahat di pagi harinya mereka akan melanjutkan pekerjaan mereka namun mereka dapatkan lobang tadi telah apa rapat mereka pun bekerja lagi Hakada yaumian demikian setiap hari mereka kerja lobang rapat lagi terus kenapa mereka tidak bisa keluar belum diizinkan oleh Allah ya ini juga pelajaran penting ikhwan apapun yang seorang mengupayakannya ya kalau bukan karena pertolongan Allah azza wajal ya Allah tidak menghendaki tidak akan terwujud wabillahi taufik nah setelah terbunuhnya dajjal maka akan Allah Azza wa Jal keluarkan Ya'juj wa Ma'juj yang selama ini tertahan. Ya. Dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj sesudah ya terbunuhnya man Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Allah juga telah memutuskan menakdirkan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal, afwan, membunuh Ya'juj Ma'juj dari kalangan manusia, tidak ada. Hatta Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa bukan orang yang Allah tugaskan untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj, menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Demikian juga kaum mukminin. Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan kaum mukminin untuk mereka ya menuju ke Jabal Tur. Ya. Untuk menuju ke Jabal Tur. Fayanhaz Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabal Tur maka Nabi Isa alaihissalam bersama kaum mukminin mereka semuanya ya mengelompok atau mereka semuanya menyingkir menuju ke Jabal At-Tur, Gunung Tur. Ya. Baru setelah itu keluarlah yakni Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Keluar Ya'juj wa Ma'juj. Membuat kerusakan di muka bumi dan di antara yang menunjukkan betapa banyaknya mereka dan betapa kerusakan yang mereka buat mereka ya sampai di sebuah danau yang disebut dalam hadis Buhairah At-Tabariyah Danau Tabariyah dan saat ini lebih terkenal dengan Danau Tiberia Danau Tiberia ya. dan saat ini danau tersebut digunakan sebagai sumber mata air orang-orang Yahud orang-orang Eh, di Israel. Nah, nah, yakni kita tidak mengatakan Israel, yakni mimbab, yakni faham, yakni orang-orang yang mengatakan dirinya taib, tinggal di daerah itu. mereka menggunakan air dari Danau Tiberia ini untuk apa namanya air minum mereka. Dan air yang demikian besar dan banyak itu, kata Nabi SAW habis diminum oleh Ya'juj wa Ma'juj. Menunjukkan banyaknya mereka Ketika Ya'juj wa Ma'juj ini minum, yang pertama minum, ketika giliran yang terakhir, Ya'juj wa Ma'juj mengatakan, saya setahu saya ini ada air di sini. Ya. Dulu. Namun tiba-tiba sudah apa namanya? Habis. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Wabillahi taufik. Itulah diantara yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Nah, Ma'asyiral Ikhwa rahiman rahimakumullah. Nah, kisah tentang Ya'juj wa Ma'juj disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan diantaranya adalah apa yang disebutkan di sini. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wasalam yanhaz biman ma'ahu minal mu'minin. Beliau menyingkir bersama dengan kaum mukminin ya berkumpul di Jabal Tur. Yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah doa. Memohon kepada Allah. Demikian juga kaum mukminin thumma yarghabu إلى الله Isa wa ashabuhu yakni yad'un Allah tabaraka wa taala yang dilakukan oleh Nabi Isa dan para sahabatnya adalah doa berdoa pada Allah memohon pada Allah dan doa adalah sebab ikhwan sebab segala kebaikan dan terkadang seorang sudah merasa putus asa dari segala asbab segala sebab yang telah dia tempuh Nah, dia telah berusaha semaksimal mungkin dari tenaga yang dia miliki, dari harta yang dia miliki, dari waktu yang dia miliki dia korbankan. Namun belum mencapai tujuan yang diharapkan. Taib. Namun janganlah seorang berputus asa. Hunaka sababun azim. Ada sebab yang sangat besar yaitu doa. Ya. Dan di sini Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah kita dapatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga kaum mukminin ditolong oleh Allah azza wajalla dengan sebab mada? Dengan sebab doa. Fayarghabu ilallah Isa wa ashabuhu. Maka ketika itu Nabi Isa dan para sahabat beliau kaum mukminin berdoa kepada Allah tabaraka wa taala ala haula untuk kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj fayuhlikuhumullahu tabaraka wa ta'ala maka Allah pun membinasakan mereka membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dan seorang tidak menyangka ternyata dibinasakannya Ya'juj wa Ma'juj hanya dengan sesuatu yang sangat sepele Allah Azza wa Jal mengutus, mengirim seperti dud, seperti cacing atau seperti ulat. Ya. Yang ulat-ulat tadi dilemparkan dan mengenai tengkuk-tengkuk Ya'juj wa Ma'juj. Fayaqtuluhum. Ya. Ternyata hewan yang kecil ini membunuh mereka. Ya. Taib. Dan ini menunjukkan betapa lemahnya makhluk. Ya tapi Ya'juj Wa'juj yakni makhluk yang demikian membuat kerusakan di muka bumi dibinasakan oleh Allah hanya dengan apa? Makhluk yang seperti ini. Ya, dengan makhluk yang seperti itu. Wabillahi taufik. Nah. Dan semua Ya'juj sujud mati ya, setelah mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kalau Syekh Rabi hafizahullah melanjutkan kisah beliau sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih maka fatanat tanal ardu minhum maka bumi pun menjadi busuk dengan sebab mereka min di sini sababiyah min yakni dengan sebab hum mereka telah menjadi bangkai yakni bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj ini membuatkan membuat dan menjadikan bumi busuk di mana-mana bau yang sangat menjijikkan busuk dan ini tidak dimampui oleh Nabi Isa dan kaum mukminin. Ya. Baik. Tidak mungkin tinggal di tempat yang seperti ini. Semua bumi penuh dengan mata. Ya, juzwa majud yang sudah menjadi ya menjadi busuk seperti itu. Dan mereka tidak mampu untuk menghilangkan itu. Maka kembali lagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan kaum mukminin berdoa. Fayad'unallaha tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Kaum mukminin berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jal. Fayursilullahu tairan. Maka Allah pun mengutus burung. Ka'a'naqil bukht. Burung-burung yang Allah utus yang besarnya seperti leher-leher onta yang besar. yakni besar burung tadi. Nah, tugasnya adalah untuk mengambil bangkai-bangkai tersebut. Fatahmilhum ila masya Allah miyahum maka ya burung-burung tadi membawa ya bangkai-bangkai ya Ya'juj wa Ma'juj dibawa ke tempat yang Allah kehendaki. Hanya Allah saja yang tahu. Tidak tahu di mana dilemparkan. Nah, Allah Maha Kuasa. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Hmm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Nih kalau kisah-kisah seperti ini Baik Ada kaitannya dengan iman ikhwan Ya kan Dan akan memberikan pengaruh baik Bagi kita Bagi kaum muslimin Bagi anak-anak muslimin Dan kisah-kisah yang Disebutkan dalam nusus Itu adalah kisah-kisah yang Menjadikan hati-hati kita ini bersih Ya Nah dan ini benar, tidak ada kedustaan. Ya. Kalau sekarang ini banyak cerita apa dinosaurus ya kan ya apalagi namanya ya ya mungkin betul ya zaman itu besar besar tapi cerita yang dibuat ini nah, ya macam-macam ya kan ya uh, gadibat kedustaan kedustaan ya rekayasa rekayasa nah, nah dan seterusnya nah Bahkan dibuat aflam, dibuat film-film tentang masa tersebut. Nah. Ya. Baik. Adapun kosos yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak dan tidaklah seorang membacanya, tidaklah seorang mempelajarinya illa kecuali wayah yahruju min hadhil kisah dia keluar dari kisah ini dalam keadaan dia mendapatkan fawaid azimah pelajaran yang sangat besar Taib. <clears throat> Bagaimana ikhwan? Nah. Terus atau nunggu maghrib? Nah. Terus? Hah? Tinggal lagi. Ya, Nah, baru mulai ya kan. cuma nanti masalahnya bagaimana kan seperti itu. Nah. Karena kilbuht burung-burung sebesar leher-leher onta besar sekali. Ikhwan, nah, sekarang nggak ada burung seperti itu mungkin. Tidak ada. Ya. Sebesar itu. Nah. Allah Azza wa Jal mengutus burung-burung tadi untuk membawa bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj dibawa kemana? Allah wa alam ila Masya Allah kepada tempat yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian setelah itu Allah bersihkan bumi ini. Setelah zat bangkai-bangkai itu telah hilang, mungkin masih tersisa bau dan seterusnya. Ya. Allah bersihkan bumi ini dengan Allah turunkan hujan mataran ghaziran hujan yang sangat deras fayada al ardu kazzalaqah maka dengan sebab hujan itu jadilah bumi ini seperti zalaqah sesuatu yang licin ya misal al mir'ah an nadhifah seperti cermin yang demikian bersih nah ini menunjukkan betapa bersihnya dengan sebab apa hujan tadi. Ya. Summa ya'murullahu tabaraka wa ta'ala barakatil ard. Kemudian Allah memerintahkan agar bumi ini ya mengeluarkan kebaikan-kebaikannya. Mubarak diberkahi oleh Allah Azza wajal. Ya. Dan bumi kalau sudah Allah berkahi, nah, taib maka akan apa namanya? betul-betul menjadi sebuah kebaikan. Di antara bentuk barokahnya ya, hatta takuna rumana sampai buah delima. Sekarang berapa besarnya buah delima? Nah? Pak Yazid, segini ya, sekepalan tangan Pak Yazid. Nah, nah sekali lagi direkam ini, nah, sekepal tangan Pak siapa? Yazid. Nah, ya. Paling segitu, ikhwanan. Ya. Di Indonesia keluar, ya, di Wonosobo ada juga keluar. Eh, segini sekepalan ini ya. kurang lebih. Nah. Itu pun rasanya apa? Ya kurang, ya kecut kalau di Indonesia. Beda dengan yang kita dapatkan di Jazirah Arab. Manis. Ya. Kan? ya. Begitu mas ya. Mas baik, Ya. Ya, kayaknya memperhatikan sekali. Rumantau ya buah delima ya mas ya. Baik. Kata beliau rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, satu buah delima itu takfi, mencukupi al-fi'am minan nas. Fi'am itu sekelompok manusia yang banyak. yakni manusia yang banyak fi'am minanas, Ya. Orang makan itu sudah kenyang. Satu dibagi-bagi, banyak orang kenyang. Wa yastadhillu tahtaha adadun minan nas. Ya. Dan yastadhil di bawah buah delima ini orang bisa apa namanya? berteduh. Banyak orang berteduh. Ya. Baik. Kalau payung satu untuk berapa orang? Nah, ya. ya. Payung satu itu payung satu ya. Itu untuk dua orang saja sudah gobios kita namanya kalau kok oh, gobios apanya kena ini namanya. Ya. Nah ini bisa berteduh dengan buah rumanah ini satu buah banyak orang nah, tidak bisa tuh bayangkan berapa besarnya nah. ya, untuk makan orang banyak saja kenyang ya. Taib. ada sebuah kisah nih Syekh Ali Al Khudaifi kemarin dalam perjalanan kita bersama beliau, beliau menceritakan di Yaman itu ada sebagian daerah yang subhanallah nam buah bitih yakni semangka itu ada yang sampai 25 kilo. Ya, satu. Ini bukan satu dua yakni kebetulan banyak ini sebesar itu nam 25 kilo nam. Ya. Nah, sekarang kalau di tempat kita paling kan 3 kilo ya kan. 25 kilo berapa kurang lebih namanya. Ini zaman sekarang ya kan zaman sekarang titik segini namanya kan. Waduh, nah berat ya kan namanya. Memang berat 25 kilo nah. Ya. Baik. Jadi zaman sekarang pun ada contohnya. Maka jangan heran kalau ketika di zaman Allah Azza wa bersihkan bumi dari orang-orang yang buat kerusakan, maka satu buah rumah ini bisa mencukupi banyak orang untuk makan buah tersebut kenyang dan digunakan untuk berteduh di bawahnya. Tapi ini ikhwan yang terkait dengan kisah ini nanti insya Allah kita lanjutkan pada al-maghrib eh, lanjutan dari apa namanya eh, apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim